Allah masih menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang masih menuntut ilmu agama, dan juga Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan ya waktu yang kosong kemudian nikmat-nikmat yang lain yang jumlahnya sangat banyak dan semua itu Allah berikan gratis kepada hamba-hambanya namun seorang hamba wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala dia bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat yang lain dan mengakalkan nikmat yang sudah ada. Maka kalau kita ingin ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kebaikannya, maka kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dan mengekalkan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya Robbal alamin uh, kita masih membahas sebuah hadis yang panjang tentang sikap tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang uh, cukup panjang yang Imam Tirmidzi sebutkan. Namun sanad hadis ini lemah, akan tetapi sebagian besar sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini maknanya sahih, maknanya benar. Yaitu hadis nomor 336. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Sufyan ibnu Waqi' qala haddatsana Jumai' ibnu Umair ibni Abdul Rahman al-Ijliyu qala anba'ana rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibni Abi Halah anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma qala sa'altu khali hinna bin Abi Halah وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزاء دخوله ثلاثة أجزاء juz'an lillah وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخل عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج fayatasyaghal bihim wa yashghaluhum fi ma yuslihuhum wal ummata min musa'alatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum wa yaqul liyuballigh asyahidu minkum al-ghaib wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha tabbatallahu qadamayhi yawmal qiyamah la yudhkaru indahu illa dhalik ولا يقبل yaqbalu min ahadin ghairah yadkhuluna ruwa ruwadan إلا la yaftariquna illa an zawaq wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'alal khair Berkata Imam Tirmizi memberikan hadis kepada kami Sufyan bin Waqi' Beliau berkata memberikan hadis kepada kami Jumai bin Umair bin Abdul Rahman Al-Ijli. Beliau berkata mengkabarkan kepada kami seorang laki-laki dari Bani Tamim dari keturunan Abu Halah, eh, suami dari Khadijah radhiyallahu taala anha yang berkunyah Abu Abdillah dari anaknya Abu Halah yang bernama Hindun, seorang laki-laki. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Hasan mengatakan, saya bertanya kepada pamanku, ya, yaitu Hindun bin Abi Halah, dan beliau adalah seorang yang wasaf. Wasaf adalah orang yang uh, ahli dalam menyebutkan sifat-sifat seseorang. Dan Hasan ingin mengetahui bagaimana sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Hindun tentang sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin sekali beliau menyebutkan sifat untukku apapun juga. Faqala Lalu Hindun mengatakan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fakhman mufakhkhama, orang yang terhormat, orang yang agung dan dihormati, yang wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan di malam purnama. Lalu uh, Hindun menyebutkan ceritanya dengan panjang. Nah kemudian setelah menyebutkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, Hasan mengatakan, lalu aku menyembunyikan sifat-sifat tersebut atau kabar-kabar tersebut yang datang dari Hindun tentang sifat Nabi, saya sembunyikan kepada Husain pada suatu masa. Kemudian saya berbicara kepadanya, lalu saya menemukan dia ternyata Husain sudah mendahuluiku. Maksudnya apa? Ternyata Husain lebih duluan bertanya kepada Hindun bin Abi Halah tadi. Lalu Hasan lalu dia bertanya kepada Husain tentang apa saja yang saya tanyakan kepadanya. Maksudnya apa yang ditanyakan oleh Husain kepada Hindun bin Abi Halah? Dan ternyata ini kelebihan dari Husain bin Ali selain beliau mendapatkan info atau ilmu berupa sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Hindun bin Abi Hala, ternyata Husain juga telah bertanya kepada ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib tentang sebagian sifat Nabi berupa bagaimana masuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke rumah, apa saja yang beliau lakukan, kemudian keluarnya Nabi dari rumah, apa yang beliau kerjakan, kemudian bagaimana keadaan Nabi, maka Ali bin Abi Thalib tidak meninggalkan sedikit pun tentang perkara yang demikian tadi. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa ternyata Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma lebih banyak dapat info mengenai sifat-sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau dapatkan dari Hindun bin Abi Halah, yang kedua dari ayahnya sendiri Ali bin Abi Thalib. Kalau Husain, Husain mengatakan, tu abi." Lalu saya bertanya kepada ayahku. Nah, di sini kita masih murojaah ya. Eh, saya bertanya kepada ayahku yaitu Ali bin Abi Thalib tentang masuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke dalam rumahnya. Apa yang beliau lakukan ketika masuk ke dalam rumah? Bagaimana keadaan beliau? Apa yang beliau lakukan? Nah, sehingga bisa kita tiru ya bisa kita tiru sebagai umat beliau faqala maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kana idza awa ila manzilih apabila beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya maka Rasul membagi waktunya membagi masuknya beliau ke dalam rumah dengan tiga bagian waktu beliau beliau bagi tiga bagian Bagian yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam rumah ya. Beliau bagi waktu beliau dengan tiga bagian. Yang pertama juz'an lillah. Bagian pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada porsi tersendiri yang beliau lakukan berupa ibadah, berupa salat, berupa tahajud yang beliau lakukan di dalam rumah yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua wajuz'an anli ahli dan bagian yang kedua adalah untuk keluarganya. Nah, ada apa namanya? uh, keadaan tertentu yang mana beliau bercengkerama dengan keluarganya, bercanda ya, kemudian mengobrol, tertawa bersama keluarganya dan seterusnya. Jadi Nah, yang kedua bagiannya adalah untuk keluarga beliau sendiri. Jangan sampai kita terlalu sibuk di luar rumah dengan teman, dengan murid, ya dengan santri, namun misalnya melupakan keluarga yang ada di dalam rumah. Nah, jangan sampai kita lebih sibuk dengan orang lain di luar rumah tanpa memperhatikan kesibukan kita, waktu kita untuk di dalam rumah. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktikkan ada bagian beliau yang beliau khususkan untuk keluarga beliau sendiri. Ngapain? Ya ngobrol, ditanyakan beritanya, kabarnya, ngapain saja, bercanda, ya dan seterusnya. Jadi tidak kering, tidak apa namanya di dalam rumah itu tidak suasana, tidak kaku, tapi ada obrolan, ada tertawa, ada bercanda dan seterusnya. Wajuzan li ini bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah untuk diri beliau sendiri. Nah, apa saja bagian yang ketiga ini yang beliau lakukan untuk beliau sendiri? Kan kalau kita perhatikan ada tiga bagian ketika beliau masuk ke dalam rumah. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk keluarganya, yang ketiga untuk diri beliau sendiri. Maka bisa masuk maknanya adalah untuk istirahat. Beliau adalah seorang manusia biasa yang bisa capek, ya, bisa tidur ya, dan seterusnya. Maka perlu isti istirahat. Namun ternyata bagian yang untuk beliau, waktunya untuk beliau sendiri, ternyata beliau bagi lagi untuk diri beliau, kemudian untuk orang lain, untuk para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Untuk apa? Untuk yastaqbilu fihi man ya'tihi lis-su'al wal hajah. Jadi waktu untuk beliau pribadi ternyata beliau bagi lagi untuk orang lain agar ketika para sahabat datang bertanya ada hajat, ada keperluan, Nabi sisihkan waktu untuk mereka. Nabi sambut mereka, Nabi jawab pertanyaan mereka, Nabi kabulkan hajat mereka. Ini waktu untuk beliau. Ternyata beliau bagi lagi untuk orang-orang lain. Nah, ketika para sahabatnya datang ya maka Nabi menyambut menjawab menunaikan hajat mereka fayaruddu dzalika bil khassah 'alal 'ammah lalu Rasul ketika ditanya ada hajat maka Rasul menjawab memperkenankan yang demikian kepada orang-orang yang khusus yang dikembalikan disebarkan kepada orang-orang yang umum atau orang awam maksudnya adalah bagian beliau untuk diri beliau seharusnya ternyata dibagikan lagi untuk para sahabatnya yang datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang-orang ini datang atau para sahabat ini datang, yang mereka adalah orang yang khusus di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti setelah mereka belajar fakih, talaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat ini menyampaikan kepada segenap manusia, kepada orang-orang ah, awam. Walayat dahiru anhum syai'a dan Rasul tidaklah menyembunyikan sedikit pun dari mereka. Jadi Rasul ketika ditanya, maka Rasul jawab. Ada keperluan, Rasul tunaikan dan seterusnya. Rasul tidak menyembunyikan sedikit pun yang Rasul miliki, entah ilmukah atau sesuatu yang dapat beliau berikan kepada orang lain. Kemudian, apa saja lagi yang bisa kita gali dari waktu yang sebenarnya untuk beliau sendiri. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah isaru ahli al-fadli biiznihi wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din. Dan di antara sirah beliau, perjalanan hidup beliau dalam membagi umat adalah mengutamakan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kedudukan. Tapi apakah orang yang memiliki kedudukan dari sisi dunia? Maka jawabannya tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membagi waktunya untuk umat, Rasul mengutamakan orang-orang yang memiliki kedudukan agama, pemahaman yang tinggi terhadap agamanya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama para sahabatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan para sahabat yang lebih berilmu, porsinya lebih lebih banyak. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa bukan masalah harta, jabatan, dunia yang Nabi utamakan tidak, tetapi sahabat yang memiliki keutamaan dari sisi agama dan pemahaman terhadap agamanya. Biiznihi dengan izinnya. Dan pembagiannya pembagian Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya, itu sekedar keutamaan mereka dalam agama. Jadi ketika eh, mereka memiliki keutamaan, keunggulan dari sisi agama ya, pemahaman mereka terhadap Islam, maka itulah yang didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum dzul hajah, waminhum dzul hajataini waminhum hawaij. Maka di antara mereka ada yang datang dengan satu hajat, ada yang datang dengan dua hajat dan ada yang datang dengan beberapa hajat. Hajat di sini adalah permasalahan agama mereka dan belajarnya mereka terhadap agama mereka. Jadi para sahabat datang bolak-balik kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah untuk keperluan masalah agama. Itulah ambisi dan tekad yang besar dari para sahabat Rasulullah taala anhum dalam rangka menuntut ilmu agama. Jadi mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mereka hajatkan bukan masalah dunia, bukan masalah jabatan, bukan masalah harta, namun mereka hajat mereka adalah untuk menimba ilmu, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka datang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatashaghalu bihim. Lalu Rasul pun sibuk kepada mereka mengajarkan, menjawab, ya, menunaikan hajat mereka fima yuslihuhum wal ummah dan Rasul membuat mereka sibuk dalam hal yang maslahatnya kembali kepada mereka dan juga kembali kepada um umat. Karena tatkala kita membagi ilmu dan ilmu itu wajib diamalkan dan disebarkan otomatis akan tersebar. Beda dengan harta. Harta kalau di, kita kasih maka dia berkurang habis. Namun kalau ilmu kita berikan kepada orang lain kemudian orang lain ini mengajarkan kepada yang lain, maka dia semakin bertambah dan menyebar dan kebaikannya pun juga merah merata. Dan sudah kita ketahui bahwa kebaikan yang paling utama diberikan kepada orang lain adalah kebaikan petunjuk, kebaikan ilmu agama. Maka dengan sebab kita mengajarkan dia tentang yang halal, tentang yang haram, cara sholat dengan benar, cara wudhu dengan benar, ya, cara berbakti kepada orang tua, cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, cara meninggalkan perbuatan kesyirikan, kita ajarkan. Maka manfaatnya luar biasa untuk orang tersebut. Kenapa? Karena kita berusaha menyelamatkan hidup dia dunia dan akhirat. Kemudian disebarkan lagi untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk teman-temannya. Maka manfaatnya luar biasa. Kita ajarkan kepada mereka ilmu agama, bagaimana cara menyelamatkan diri dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari siksa api neraka, menjaga diri menjaga keluarga kita dari siksa api neraka? Maka dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Jangan sampai kita terfokuskan kepada keluarga kita masalah dunia, masalah pendidikan dunia saja jangan sampai. Karena sehebat apapun seseorang itu pendidikan dunianya, namun dia tidak mengerti masalah agamanya, maka hati-hati. Maka rawan melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandai dalam ilmu dunia, namun ketika disuruh untuk sholat tidak tahu. Ketika disuruh sholat ternyata caranya salah-salah. Ketika berwudu caranya salah. Tidak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Maka ini berbahaya sekali, kasihan dia. Jangan sampai kejahilan dia membuat dia tidak bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang halal, yang haram, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ini pentingnya seseorang itu mendapatkan hidayah berupa ilmu agama. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika para sahabat beliau datang silih berganti, ya, datang ke majelis beliau. Tujuan mereka adalah tidak lain untuk menimba ilmu agama yang nantinya mereka sebarkan kepada orang-orang di penjuru dunia. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia, maka para sahabat berpencar untuk mengajarkan agama ini, untuk mendakwahkan tauhid untuk mendakwahkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah potret kehidupan para sahabat. Ambisi mereka untuk agama Allah, ambisi mereka untuk ilmu, ambisi mereka untuk menyebarkan dak dakwah. Maka nama mereka harum kita sebut senantiasa kita sebut nama mereka sahabat Abu Hurairah, sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Nama mereka harum karena mereka adalah orang yang langsung menimba ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya eh, mengabulkan hajat mereka, hajat agama mereka berupa belajar tadi, akhirnya Rasul sibuk dengan mereka dan mereka pun sibuk dengan Rasul, namun sibuknya mereka untuk maslahat diri mereka dan juga untuk umat. Kemudian min musa'alatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yanbaghilah yanbaghilahum ini uh, hadis yang masih ya berkaitan dengan tadi yaitu uh, apa namanya penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu jadi kata beliau ketika para sahabat ini sibuk dengan Nabi saw alaihi wasallam dan Nabi pun sibuk dengan mereka mengajarkan mereka min musa'alatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum berupa pertanyaan-pertanyaan mereka dan mengkabarkannya mereka dengan apa yang penting untuk mereka berupa apa? berupa pelajaran agama dan membimbing dan memberikan petunjuk kepada kepada mereka. Inilah kesibukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu sibuk mengajarkan perkara agama kepada mereka berusaha membimbing dan menunjukkan mereka ke dalam jalan yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, kan tidak semua sahabat ada yang mampu hadir setiap saat. Terkadang ada yang tidak hadir, ada kesibukan yang lain, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada yang hadir. Perhatikan. Wa yaqul liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Maka hendaklah menyampaikan orang yang hadir di antara kalian kepada orang yang gaib yang tidak hadir. Maka jangan sampai ilmu itu dimiliki oleh dia sendiri. Jangan sampai ilmu itu harus disebarkan kepada orang lain. Yang tidak bisa berhadir sekarang, kata Rasul, maka sampaikan kepada yang tidak hadir. Bisa saja dia sibuk dengan keluarganya, sibuk menafkahi keluarganya, dan seterusnya. Nah ini pesan dari Rasulullah SAW kepada yang hadir. Maka jangan sampai melupakan yang tidak hadir. Yang sering biasanya ikut kajian, ternyata Allah Orangnya tidak hadir. Ketika ditanya, kenapa antum tidak hadir? Saya sibuk menafkahi keluarga. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana keluarga saya bisa makan? Atau kenapa antum tidak hadir? Biasanya hadir. Saya sakit. Maka kita tawarkan, maukah antum menca apa, eh, mencatat apa yang saya catat? Ya. Maukah antum eh, mendengarkan apa yang saya dapatkan ketika antum tidak hadir? Nah seperti itu, mengkabarkan ilmu kepada orang yang tidak hadir ketika itu. Ini bisa kita lakukan. Dan ini termasuk menyebarkan ilmu agama. Ya, kita memberikan catatan kepada teman yang tidak hadir. Jadi tidak mesti eh, apa namanya harus naik mimbar dulu memberikan ilmu agama, memberikan ilmu agama. Maka tidak pasti, tidak mesti. Dia bisa memberikan catatan kepada temannya, memberikan rekamannya sehingga temannya bisa mengikuti pelajaran ter tersebut. Kemudian Rasul juga berpesan kepada para sahabatnya, "Wa abliguni hajata la yastati'u iblaghaha." Dan sampaikan kepadaku keperluan orang yang tidak mampu untuk menyampaikannya. Jadi terkadang ada di antara para sahabat yang tidak menyampaikan keperluan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bisa malu, bisa karena malu ya, atau karena segan kepada Nabi. Namun Nabi berpesan kepada para sahabat kalau ada orang yang memiliki hajat kepadaku namun dia tidak berani datang kepadaku bisa karena malu atau karena segan maka antum tanyakan apa hajatnya kemudian antum eh, apa namanya kabarkan kepadaku nah ini pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di antara para sahabatnya mengetahui seseorang memiliki hajat kepada nabi namun dia tidak berani segan misalnya maka sampaikan hajatnya itu kepada kepadaku kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Kemudian apa keutamaannya? Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabbatallahu qadamihi yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya barang siapa yang menyampaikan kepada penguasa hajat orang yang tidak mampu dia sampaikan, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya pada hari kiamat maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya pada hari kiamat. Allah tolong kedua hamba Allah tolong hamba tersebut di hari kiamat. Kenapa? Karena dia menyampaikan hajat seseorang yang seseorang ini tidak mampu untuk menyampaikannya. Ini juga termasuk apa? Orang yang menolong orang lain. Ketika orang lain ketika orang ini menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong di dia. Kapan? Di dunia maupun juga di, di akhirat. Bukankah kita adalah makhluk sosial ya, yang senantiasa syariat itu menyuruh kita untuk saling tolong menolong. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak yang menunjukkan kita menjadikan diri kita sebagai orang yang suka menolong. Ya. Di antaranya hadis yang masyhur yang sering kita dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'ahum linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang-orang lain. Maka kita memposisikan diri kita sebagai orang yang suka menolong, suka memberikan man manfaat. Maka ketika seseorang itu suka menunaikan hajat temannya, maka dia pun juga akan ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan tergantung perbuatan. Kalau seandainya kita suka menolong, maka Allah pun juga suka menolong kita, suka memudahkan urusan teman kita, ya, suka memberikan perhatian dan seterusnya, maka Allah pun juga akan berbuat baik kepada kepada kita. Kemudian la yuzkaru indahu illa dzalik. Jadi apa saja yang dilakukan oleh para sahabat di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan apa saja waktu atau keadaan yang digunakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam di dalam majlisnya. La yuzkaru indahu illa dzalik. Tidak disebutkan di sisi Nabi kecuali yang demikian. Maksudnya apa? Yaitu urusan akhi akhirat berupa pertanyaan, keperluan, ilmu agama dan seterusnya. Wala yaqbalu min ahadin ghairah dan Rasul tidak menerima seorang pun kalau urusannya selain selain tadi selain pertanyaan, selain hajat ya, masalah agama dan seterusnya. Yang Rasul terima sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu, kemudian faidah, masalah agama dan seterusnya. Jadi eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan hajat mereka dan mereka pun para sahabat ini eh, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang masalah agama. Kemudian Nah setelah bagaimana kita melihat ya para sahabat kebutuhan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang agama, maka uh, Ali bin Abi Thalib menyebutkan bagaimana sifat para sahabat ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ambisi mereka dalam menuntut ilmu agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadkhuluna ruwadan. Nah, di sini disebutkan yadkhuluna ruwadan. Mereka masuk secara ruwadan. Apa maksud ruwad? Yaitu ketika sekelompok orang pergi ke hutan untuk mencari rumput dan air. Maka ada yang salah seorang dari mereka yang mencari-cari terlebih dahulu. apa istilahnya? Kalau bahasa banjarnya boleh lihat terlebih dahulu satu orang yang diutus satu orang untuk mencari apa namanya rumput dan air. Nah, kemudian setelah dapat baru dia mengkabarkan kepada kepada yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka masuk bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu sebagaimana para pengembala mencari air dan rumput, maka mereka mencari dengan penuh semangat, dengan penuh perhatian dengan adab, dengan berhati-hati. Jangan sampai tidak memiliki adab, perhatian ketika menuntut ilmu aga, agama. Teliti. Sebagaimana orang ketika mencari apa namanya air dan rumput dan dia seorang pengembala, maka dia mencari perlahan-lahan ya dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan juga di antara makna mereka masuk dalam keadaan ruwah dan maksudnya adalah yadkhuluna alaihi talibina ilmi multamisin al-hukma min jihati. Jadi maksud dari perkataan Ali bin Abi Thalib mereka masuk uh, seperti ruwat maksudnya adalah mereka masuk dalam keadaan mencari ilmu agama dan mencari hukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya adalah masuknya mereka masuknya penuntut ilmu, bukan seperti orang yang berbisnis, masuknya orang berbisnis, masuknya para raja, bukan seperti itu. Tetapi masuknya mereka adalah untuk menuntut ilmu agama dan seperti keadaan para penuntut ilmu aga, agama dengan tawadu, dengan berhati-hati, dengan adab dan seterusnya. Nah, kemudian sehingga tatkala mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, ya dengan adab, dengan sopan, berhati-hati wala yaftariqun illa anzawak dan mereka para sahabat tidaklah berpisah dari sisi Nabi kecuali merasakan suatu perasaan. Zawak itu secara asal maknanya adalah rasa yang ada di makanan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mereka berpisah, selesai menuntut ilmu agama, maka mereka tidaklah pulang kecuali memiliki ilmu dan kebaikan. Kenapa? Tatkala mereka masuk, mereka dengan penuh adab, sopan, sebagaimana para penuntut ilmu agama sehingga ilmu yang mereka dapatkan itu maksimal. Maka perhatikan para penuntut ilmu agama. Maka kita harus memperhatikan adab etika. Jangan sampai tatkala kita bermajelis ustadznya, gurunya menjelaskan, kemudian ada yang mengobrol, ada yang berbicara, tertawa-tertawa kedengaran oleh ustadz ini mengganggu kasihan. Ya, gurunya sudah menyisihkan waktu untuk mengajar, namun ada orang yang tidak beradab berbicara, mengobrol ketika di majelis ilmu. Terkadang kita mengetahui sebagian ustadz kita itu menghabiskan waktu yang banyak dalam murojaah, menyiapkan bahan, menyiapkan materi. Nah, kita tahu masaknya saja ketika kita belajar, kita tahu masaknya saja di, dikasih ilmu, dikasih penjelasan. Padahal proses beliau dalam menjelaskan, dalam mencari bahan itu memakan waktu yang lama. Baca kitab ini, baca kitab itu, ya. terkadang, terkadang sambil mengantuk dan seterusnya. Maka perhatikan adab dan etika ketika menuntut ilmu agama. Di antara adab yang luar biasa dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka belajar bersama Rasul, maka mereka mengatakan seakan-akan di kepala itu seperti ada burung. Maksudnya apa? Mereka tidak bergerak fokus mendengarkan ajaran Nabi, ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus diperhatikan para penuntut ilmu agama. Jangan sampai kita mengganggu guru yang sedang mengajar ya. Hormati guru antum, hormati teman yang di samping. Ya. Terkadang mengobrol, ketawa-ketawa kedengaran. Kalau antum mau ngobrol maka jangan di dalam masjid. Ya, mengganggu orang nanti jatuhnya. Ya. Maka ini perhatikan para adab dari para penuntut ilmu agama. Kemudian juga jangan sampai para penuntut ilmu agama sibuk dengan aib gurunya. Memang terkadang semua orang itu memiliki kesalahan. Namun jangan sampai melupakan kebaikannya yang banyak. Ya, ketika guru antum memiliki kesalahan, kekurangan, maka jangan yang antum lihat itu-itu saja. Kebaikan beliau sangat banyak. Sudah rela meluangkan waktu untuk antum mengajarkan antum, maka jangan sampai disibukkan dengan aib. Sehingga apa? Antum diharamkan dari ilmu. Tidak mau belajar. Kenapa? Karena yang antum lihat, yang antum ingat adalah kekurangan dari beli beliau. Maka perhatikan para penuntut ilmu agama, perhatikan adab. Ya, adab sangat penting. Jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat, tidak barokah, karena kita tidak menghormati ilmu, tidak menghormati yang mengajarkan, tidak menghormati teman yang di samping yang serius belajar, antum berbicara, mengobrol, dan seterusnya. Maka para penuntut ilmu agama harus memiliki adab harus memiliki ah, adab sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam serius belajar ya. Berhati-hati jangan sampai mereka mengganggu Rasulullah ketika belajar dan seterusnya. Jadi ketika mereka berpisah dari Nabi ya, maka mereka mendapatkan ilmu dan kebaikan. Inilah proses menuntut ilmu agama yang bisa kita lihat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum Bagaimana mereka seriusnya meluangkan waktu yang begitu besar. Ketika mereka tidak hadir, maka mereka bertanya kepada yang hadir. Ya, subhanallah. Ya. Ini adalah kebiasaan yang baik dari para penuntut ilmu agama. Kalau tidak hadir, maka jangan biarkan diam. Maka jangan biarkan kita tidak tahu bertanya. Kan zaman sekarang subhanallah sangat mudah. Ada rekaman ulang, ada apa namanya di upload di YouTube, kita bisa melihat secara langsung, bisa bisa bisa menulis ya. Secara langsung lewat rekaman tadi. Ada suaranya, ada gambarnya, subhanallah sangat mudah. Ketika kita tidak bisa berhadir. Zaman dulu para sahabat nggak bisa. Maka mereka harus bertanya kepada yang yang hadir. Kemudian selain uh, Husain bin Ali bertanya kepada ayahnya bagaimana tadi masuknya Nabi keluar, eh masuknya Nabi ke dalam rumah, bagaimana para sahabat datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu agama, sifat mereka bagaimana. Nah, kemudian fasa'altuhu an makhrajihi kaifa yasna'u Lalu saya bertanya kepadanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib tentang keluarnya Nabi dari rumah, bagaimana yang dia kerjakan atau apa saja yang dikerjakan oleh Rasul ketika keluar rumah. Tadi kan di dalam rumah. Ternyata waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, waktunya untuk para sahabat, waktunya untuk diri sendiri. Namun waktu beliau untuk diri sendiri ternyata apa? Beliau berikan kepada para sahabatnya yang bertanya masalah agama. Nah, kemudian bagaimana Nabi keluar Nabi keluar rumah? Apa yang beliau lakukan? Bagaimana keadaan beliau? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu lisanahu illa fi ma ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan lisannya kecuali pada apa yang bermanfaat untuknya. Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga lisannya dan tidak beliau keluarkan kecuali ada manfaatnya. Ini sesuai juga dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi di antara indahnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Maka terkadang lisan banyak diucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau Islamnya baik, bagus, maka dia berusaha menahan lisannya dari mengucapkan hal yang tidak bermanfaat, apalagi mengucapkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak bermanfaat saja kita tahan, Kenapa? Karena akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanyakan. Akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita keluarkan adalah menyakiti hati kaum muslimin misalnya, menggibah ya, menyambati perguruan dan seterusnya. Subhanallah ya. Maka ketika kita ingin mengeluarkan kata-kata renungkan dulu. Ini ada manfaatnya enggak? Ini karena Allah enggak? Ketika kita renungkan, tidak ada manfaatnya, bukan karena Allah, maka tahan. Maka tahan jangan dilepaskan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau keluar rumah, maka Rasul menahan lisannya, Rasul lepaskan lisannya, ucapannya, kata-katanya kalau bermanfaat. Manfaat berupa apa? Amriddin perkara agama, wabayanil huda menjelaskan petunjuk, wa islahin nas mendamaikan, memperbaiki manusia, wa ingkaril mungkar mengingkari kemungkaran wa bayanil dan menjelaskan yang hak subhanallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melepaskan ucapannya menggunakan lisannya dalam hal-hal yang bermanfaat yang kembali kepada manfaat agama, manfaat akhi, akhirat. Inilah yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Selain ibadah beliau yang luar biasa, kita contoh bagaimana semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam menjaga lisan kita. Di antara penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam neraka adalah faktor lisan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq." wasuila an aktsari ma yudkhilun nasa an nar faqala al-famu wal faraj kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wa wasallam pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam surga maka Rasul menjawab karena uh, eh, Takwa Allah, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan Nabi juga pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasul menjawab apa? Al-famu wal faraj, lisan dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. Makanya kalau seseorang itu bisa apa namanya? E, menikah, maka dia sudah menutup satu pintu keburukan lewat lewat kemaluan. Karena e, apa namanya? faktor terbesar juga yang banyak masuk ke dalam neraka adalah faktor kemaluan. Maka salah satu cara menjaganya adalah dengan menikah. Nah, ketika dia menikah dan mampu menjaga kemaluannya, maka dia sudah menutup satu pintu keburukan. Sisa satu lagi, apakah dia juga mampu menjaga lisannya? Nah, karena banyak orang yang menikah sudah terjaga kemaluannya namun tidak bisa menjaga lisannya suka menyambati tetangga suka menyambati sesama jamaah musola masjid dan seterusnya bahkan menyambati peguruan misalnya maka ini hati-hati ya Memang lisan kita ini kecil, tidak bertulang, namun bahayanya sangat besar. Namun bahayanya sangat, sangat besar. Betapa banyak dosa yang ditimbulkan lewat lisan. Antum hitung saja berapa banyak, sangat banyak. Ada segibah, dosa berbohong, menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain. Itu lewat lisan semua banyak sekali. Maka lisan inilah yang harus kita kita sangat jaga dibandingkan anggota tubuh yang lain walaupun juga kita jaga harus jaga seperti mata dan seterusnya namun lisan inilah yang harus kita kita sangat jaga kemudian ketika keluar rumah selain lisan yang beliau pelihara yang jaga apalagi wa yu'allifuhum dan membuat lembut mereka maksudnya apa Rasul membuat para sahabatnya hatinya lembut nah ini dengan apa tentunya dengan akhlak Nabi, dengan penjelasan Nabi tentang hati, tentang sifat yang baik. Nah, ini juga sangat penting untuk kita. Maka ketika kita keluar rumah, maka harus ada namanya apa uh, semacam visi. Nah, kalau keluar rumah maka punya visi. Visinya apa? Agar orang lain misalnya mendapatkan kebaikan dari saya. Visinya apa? Agar orang lain dapat ilmu dari saya agar orang lain dapat kebahagiaan dari saya, agar orang lain berzikir karena saya. Karena kalau pian bertanya ada tamu orang, lalu pian kabar, lalu pian tanyakan bagaimana kabar pian, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, karena kita dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ketika kita keluar rumah maka di hati kita kita katakan saya punya misi. Misinya apa? Lisan yang baik, Ucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak baik maka tahan. Yang kedua membuat mereka bahagia, membuat mereka memiliki hati yang lembut dan seterusnya. Tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Saya keluar rumah harus membahagiakan orang yang saya temui. Saya keluar rumah harus orang tersebut saya tanyakan kabarnya sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia keluar rumah maka pahala yang banyak. Bagaimana kabar pian? Tetamu ini bagaimana kabar pian? Alhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena pertanyaan antum. Jadi kita punya misi tatkala keluar rumah untuk memberikan keba kebaikan kepada orang lain, membahagiakan orang ya. Kemudian membuat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanyakan pertanyaan dan seterusnya. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah lisan beliau untuk kebaikan. Kemudian beliau membuat hati para sahabatnya lembut beliau jelaskan tentang akhlak, beliau jelaskan tentang petunjuk, beliau praktekkan akhlak beliau kepada orang lain sehingga orang pun juga ikut ikut lembut hatinya. Wala yunafiruhum dan tidak membuat mereka lari, ya. Apa contohnya membuat orang lari? Kasar. Kalau berkawanan menyambati terus, ini kan membuat orang menjauh. Rasul ketika keluar rumah membuat orang dekat tidak membuat menjauh dengan akhlak beliau, tidak kasar, tidak menyambatan. Kalau bercanda seperlunya jangan berlebihan. Kalau bercanda berlebihan bisa membuat orang men menjauh, tidak mau mendekat dengan kita. Ini juga harus diperhatikan ya para pemirsa sekalian, para teman-teman sekalian. Jangan sampai kita membuat orang lari menjauh dari kita karena sikap kita kasar, ya, suka menyinggung dan seterusnya. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Ini masih bagaimana Rasul di luar di luar rumah. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Dan Rasul memuliakan orang yang terpandang di setiap kaum dan menjadikan pemimpin kepada kaumnya. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan hadza min ajli inzalin nas manazilahum. Dan ini adalah termasuk menundukkan seseorang dengan kedudukannya. Jadi menempatkan seseorang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya, kedudukannya. Ketika ada suatu kaum, kemudian ada pemimpinnya, ada orang yang terhormat, tokoh di antara mereka. Maka Rasul memuliakan dia dan menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Ketika pemimpin ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi muliakan, ya. Nabi tempatkan sesuai dengan kedudukannya. Nabi lembutkan hatinya. Kemudian uh, Nabi uh, jadikan dia sebagai pemimpin ketika dia masuk Islam. Kenapa? Otomatis pengikutnya pun juga akan mengikuti dia. Jadi ini termasuk strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ketika ada orang yang terpandang tokoh suatu kaum datang kepada beliau, maka Rasul hormati. Maka Rasul lembutkan hatinya. Rasul e, tampakkan akhlak beliau di hadapannya dengan baik. Walaupun dia ketika itu belum masuk Islam. Akhlak mulia, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut tamu dan seterusnya. Sehingga tatkala dia masuk Islam, maka Rasul jadikan dia sebagai pemimpin di kaumnya. Kenapa? Karena sangat besar kemungkinan pengikut mengikuti pemimpinnya. Kemudian wayadharun nasa wayahtarisu minhum dan Rasul memperingati manusia, memperingati orang-orang dan juga menjaga diri mereka. Ketika Rasul keluar ya untuk bertemu dengan para sahabatnya, maka Rasul memberikan kewaspadaan kepada para sahabatnya, menjaga diri mereka karena tabiat itu bermacam-macam. Tabiat itu adalah bermacam-macam, ada yang wataknya keras, ada yang wataknya lembut, Nah, ketika misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam eh, melihat orang Badui ya, atau bertemu dengan orang Badui yang yang mana mereka memiliki watak yang yang keras. Bagi kita keras, namun bagi mereka sesama mereka itu tidak keras. Terkadang mereka belak-belakan ngomong ya, bertindak secara eh, apa namanya spontan dan seterusnya. Nah, kadang uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan afwan bukan kadang ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para sahabatnya untuk bersabar, jangan sampai terbawa emosi dengan tindakan orang Badui tadi dan seterusnya. Dan ini pernah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, eh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya, ada seorang Arab Badui yang kecing di pojokan masjid. Ini para sahabat sudah geram ingin memberikan dia pelajaran. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya uh, uh, tidak uh, apa namanya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan para sahabatnya ya memberikan solusi ketika selesai kencing kata Rasul meminta para sahabatnya ambil zanuba baminal ma segayung air kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh uh, salah seorang sahabatnya untuk menyiramkan air di atas kencing tadi. Maka selesailah masalah, tidak ada keributan. Seandainya Nabi SAW tidak mencegah para sahabatnya, maka di antara para sahabat bisa jadi memberikan pelajaran kepada si Arab Badui tadi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya memperingatkan para sahabatnya untuk tenang dan tetap sah, sabar. Rasul beri Rasul suruh salah satu sahabatnya untuk menyiramkan air di atas kencing tadi, maka dia menjadi suci, maka selesailah masa masalah. Ini termasuk cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperingatkan para sahabatnya jangan bertindak yang uh, tidak baik. Nah, itu cara diantara uh, eh, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar dari dari rumah. Karena akhlak orang macam-macam, watak orang macam-macam, ada yang lembut, ada yang kasar, ya ada yang ramah dan ada yang tidak ramah. Namun sekalipun misalnya Rasul bertemu orang yang tidak ramah seperti Arab Badui tadi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersifat lembut dan bermanis muka. Perhatikan kata Ali bin Abi Thalib meneruskan bagaimana akhlak Nabi ketika Rasul keluar dari rumah. Min ghairi an yatuya an ahadin minhum bishrahu wa khuluqah tanpa menghilangkan dari mereka akhlak dan sifat baik Nabi. Jadi ketika ada di antara yang Nabi temui di luar rumah, ternyata memiliki watak yang kasar, tidak lembut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka tetap dengan sifat baik Rasul, dengan akhlak dengan akhlak Rasul. Jadi tidak dihadapi dengan wajah yang cemburut. Nah, perhatikan. Kata Syekh mengatakan, huwa sallallahu alaihi wasallam hadirun, lakin la yatwi bishrahu wa khuluquhu an ahadin. Fa idza ja'ahu ar-rajul, fa idza ja'ahu ar-rajul sayyi'ul khuluq, al-fadhul jafi yahdhiru minhu walakin yulaqihi bil bishri wa husnil muamalah wa talaqil wajhi. Kata Syekh mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang waspada, orang yang berhati-hati. Tetapi beliau tidak menghilangkan akhlaknya, adabnya kepada seorang tadi. Maka apabila datang kepada beliau seseorang yang perangainya tidak baik, kasar, tidak lembut, Rasul berhati-hati kepada dia. Rasul waspada kepada dia. Tetapi Rasul tetap bertemu dia dengan akhlak yang baik, dengan husnul muamalah wa talaqatil wajhi dan wajah yang berseri-seri. Ini di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, yang mungkin bagi kita sulit untuk dikerjakan. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, kita tetap bertemu dia dengan wajah yang manis dan seperti biasa. Ya, tidak uh, tidak kita balas dengan cemberut, ya. tidak menyapa enggak. Seperti biasa, bahkan kita diperintahkan tetap apa? bermanis wajah, bermuka ber, berseri-seri, kemudian dengan dengan akhlak dan adab. Nah, ini sehingga apa? Sehingga bisa jadi yang asalnya dia benci menjadi suka dengan kita. Ternyata kita membalasnya dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan wajah yang berseri-seri. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita teruskan wa yatafaqqadu ah, wa yatafaqqadu ashabahu dan Rasul juga sering mencari-cari kabar para sahabatnya. Ya, sering mencari-cari kabar para sahabatnya. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, Yas'alu anhum wa an ahwalihim wa an sihhatihim wa ya'udu maridahum. Rasul menanyakan tentang mereka, tentang keadaan mereka, kesehatan mereka, dan Rasul menjenguk menjenguk orang yang sakit di antara mereka. Ini bagus kalau kita membiasakan kalau keluar rumah bertemu dengan teman-teman di tempat kerja, di pasar kita menanyakan kabar si fulan dan si alan. Misal kita di pasar, ternyata teman kita di samping tutup. Kita tanyakan kepada uh, apa pedagang yang lain, mana si fulan, mana si alan, mana si in, mana si anu si atu. Kemudian kita juga sering berjamaah di dalam masjid ya kita berjamaah di dalam masjid, kemudian kita tidak melihat teman kita yang sering berjamaah. Kita tanyakan mana kabarnya ini dan itu. Fungsinya apa? Kalau dikabarkan dia sakit, maka kita menjenguk. Nah, kan termasuk hak muslim kepada yang muslim adalah menjenguk orang orang sakit. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul tidak malu menanyakan kabar tentang para sahabatnya. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang tokoh, seorang yang terpandang, tidak mau atau tidak peduli lah terhadap kondisi jamaahnya, ya terhadap kondisi bawahannya. Maka bagaimanapun posisi antum, antum sebagai seorang pejabat, sebagai seorang tokoh, pimpinan perusahaan dan seterusnya, kita diperintahkan untuk menanyakan kabar-kabar bawahan kita. Contoh kita adalah pemilik toko, memiliki lima karyawan. Nah kemudian biasanya kita sering ngumpul dan macam-macam. Tiba-tiba enggak, enggak ada. Misalnya sering sepedaan ya setiap hari minggu misalnya. Kemudian dia tidak ada. Antum sebagai pemimpin toko, maka tanyakan yang lain, mana kabarnya. Itu menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama kita tidak memandang diri kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mus muslim. Kalau kita tahu dia sakit, maka kita kita jenguk. Kemudian, wa yas'alun nasa amma finnas dan Rasul bertanya kepada orang-orang tentang apa yang terjadi pada orang-orang. Jadi Rasul juga bertanya kepada para sahabatnya, apa yang terjadi di antara para sahabat, apa yang terjadi di antara masyarakat dan seterusnya sehingga kita tahu kabar yang terjadi kepada teman-teman kita, orang sekitar kita, tetangga kita. Ini juga eh, perlu di, diperhatikan. Jangan sampai cuma orang yang memperhatikan kabar kita, memperhatikan kita, kesehatan kita, namun kita tidak peduli kepada kabar mereka, kesehatan mereka, dan seterusnya. Kemudian, وَيُحَسِّنُ Hasan, وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّهُ الْقَبِيهِ وَيُوَهِّيهِ Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tahu tentang kabar yang terjadi di antara di tengah-tengah masyarakat atau kabar di antara para sahabat, ketika kabar itu baik Hasan, maka Rasul mendukungnya. Contoh misalnya kita uh, bertanya dengan teman kita dan teman kita ini kebetulan anaknya mondok misalnya, lalu kita tanyakan bagaimana kabar antum kita tanyakan juga bagaimana kabar anak antum di pondok? Alhamdulillah Ustadz semangat dia, dia semangat belajar menghafal dan ini dan macam-macam. Maka kita dukung, kita kasih takuyah penguat lagi untuk orang tuanya dan santri. Antum harus dukung, antum ini dan kita, kita kasih nasihat, kita kasih apa namanya penyemangat untuk orang tuanya dan anaknya. Ya. Nah kemudian ketika kita tanya sebaliknya bagaimana anak antum di pondok, oh dia tidak semangat, dia tidak semangat Ustadz, dia suka kabur, dia ini dan itu. Nah, ketika kita tahu masalah itu, maka kita berusaha untuk menasehati juga. Kita apa namanya kita sabari orang tuanya, kemudian anaknya kita kasih solusi untuk bersabar dalam belajar, kita kasih motivasi, jangan sampai terbebani anak di dalam pondok. Bisa misalnya kita kasih tahu anak-anak ustadz ketika di pondok nilainya rendah ini dan itu lalu kita kasih penyemangat kepada orang tuanya agar juga disampaikan kepada anaknya tidak mengapa kalau an anak antum sudah berusaha nilai rendah tidak naik kelas lalu kita katakan yang penting dia sudah berusaha dan yang penting dia lulus kenapa karena kalau dia sudah berusaha dan lulus bisa jadi dia nanti apa namanya menyambung di jenjang berikutnya. Bisa jadi di situ dia banyak mendapatkan ilmu agama. Misalnya di SMP dia nilainya rendah, jeblok, namun dia masih berusaha. Dan alhamdulillah lulus, alhamdulillah lulus, maka kita dukung dan kita katakan bisa jadi ketika dia misalnya uh, di pondok lain atau misalnya di jenjang berikutnya di situ, di situ yang dia, dia bisa paham sehingga kita menguatkan mental dia ya, kita kasih nasihat tidak mengapa kalau seandainya sudah berusaha, nilai itu cuma di atas kertas. Yang penting antum bisa mengamalkan dan seterusnya. Maka kita kasih nasihat-nasihat tersebut sehingga dia apa namanya eh, termotivasi kemudian menjadi semangat semangat lagi ya terkadang kita harus sering-sering memberikan semangat kepada anak-anak didik kita dia perlu yang namanya uh, kekuatan mental ya jangan sampai kita menjatuhkan mental anak kita, santri kita, dia punya nilai yang yang jelek, jangan sampai. Bisa jadi dia di atas kertas nilainya rendah, namun pengamalan terhadap ilmu luar biasa. Akhlaknya baik kepada guru, kepada teman, dan dia sudah berusaha, maka tetap kita uh, beri beri dukungan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya tentang kabar yang baik, maka Rasul kuatkan, Rasul dukung. Wa yuqabbihul qabih wayuhihi dan ketika Rasul uh, mendengar uh, berita yang jelek, buruk, maka Rasul melemahkan dan mengingkari berita yang buruk tersebut. Ketika disampaikan kepadanya tentang perbuatan maksiat, tentang larangan yang dilanggar, maka Rasul mengingkari, maka Rasul melemahkan tidak men mendukung. Mu'tadilal amri ghaira mukhtalif. Rasul perkaranya lurus, adil dan tidak membeda-bedakan umurahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaimatun 'ala sadat wal qawam. Jadi seluruh urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak di atas kebenaran dan lurus. Kemudian la yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. Ai yakni annahu sallallahu alaihi wasallam daiman mutayaqqidun wa mutanabbihun khasyata an yaghfala min indihi an dzikrillah wa an taatihi subhanahu wa ta'ala wa khasyata an yamilu lidda'ah warrahah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib meneruskan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di luar rumah, maka Rasul juga memperhatikan beliau tidak lupa tidak lalai atau tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir mereka para sahabat lalai dan lupa juga. Maka seorang pemimpin mencontohkan agar diikuti oleh pengikutnya, agar diikuti oleh para sahabatnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa terjaga, senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana perkataan Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh perkaranya adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tatkala beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengingatkan para sahabatnya sehingga para sahabatnya tetap semangat karena pemimpinnya pun juga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul likulli ah likulli halin indahu atad. Setiap sesuatu atau segala keadaan Rasul memiliki persiapan. Nah, Rasul memiliki persiapan. Jadi Rasul bagaimana persiapannya ketika ini dan itu berupa menjelaskan, mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk kepada para sahabatnya. Rasul memiliki persiapan. Kemudian la yuqassir anil haq. Rasul tidak lalai dari kebenaran. Wala yujawizuhu dan dan tidak juga melampaui bah, batas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orangnya adil, tidak lalai dan juga tidak melampaui bah, batas. Kemudian alladzina yalunahu minan nas khiyaruhum Orang yang dekat dengan Rasul, merekalah manusia yang terpilih, yang paling utama. Maksudnya apa orang yang dekat kepada Rasul, orang yang paling terpilih, orang yang paling utama. Mereka dengan mereka dekat dengan Rasul karena mulazamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menimba ilmu, mencari kebaikan, sifat baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang terbaik di antara para sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Maksud paling dekat adalah orang yang senantiasa mulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar mengikuti Nabi, perang mengikuti Nabi, safar mengikuti Nabi. Kenapa? Karena mereka ingin mencari kebaikan dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mencari ilmu sifat yang dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi eh, maka bisa disimpulkan bahwa tatkala ya Eh, kita senantiasa mulazamah kepada para guru, senantiasa menuntut ilmu agama, itulah orang yang paling terbaik di antara ki, di antara kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kata Syekh Abdul Razak, wa hadza fihi isyaratun ila tafadulis sahabah radhiyallahu anhum wa annahum fi fil fadli laysa sawaa fa afdaluhum ala itlaq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, thumma Umar summa summa Aliun radhiyallahu taala anhum, summa baqiyatul asyarah radhiyallahu taala anhum. Ini menunjukkan ini menunjukkan ada sebuah isyarat bahwa para sahabat itu uh, apa namanya berbeda-beda dalam keutamaan mereka. Maka mereka memiliki keutamaan yang berbeda-beda tidak sah, sama. Tergantung bagaimana mereka dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung bagaimana mereka mulazamah senantiasa mengikuti mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling afdol secara mutlak di antara para sahabat adalah Abu Bakar As Siddiq. Apa yang membuktikan itu? Maka yang mengawani Nabi, yang menemani Nabi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, mengikuti Nabi, mulazama dengan Nabi siapa? Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian uh, setelahnya adalah para sahabat 10 orang sisanya yang dijamin dijamin dengan masuk sur surga. Ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Kemudian, oh, masya Allah ya, eh, tadi targetnya ingin diselesaikan, ternyata masih banyak. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya masih tentang hadis ini bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan uh, yang kita baca tadi, maka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhidmah kepada umat ya. Bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, apa namanya ketika beliau memiliki waktu di rumah, ternyata beliau bagi untuk para sahabatnya. Mereka datang menimba ilmu agama, Nabi tetap menghadapi mereka ya, membuat mereka sibuk dengan ilmu, Nabi sibuk menjawab pertanyaan mereka ya. Kemudian mereka mereka tidak bosan juga di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah potret para penuntut ilmu sejati. Kita bisa lihat bagaimana para sahabat Rasulullah taala anhum menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adab mereka, bagaimana ambisi mereka, ya, tekad mereka yang besar, kemudian akhlak mereka dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya, kemudahan dalam menuntut ilmu agama ya. Sekalipun di masa pandemi ini Allah ya senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Itu yang sangat kita harapkan. Jangan sampai kita putus dari menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama kewajiban setiap saat sampai kita mati. Ya, sampai kita mati. Tidak ada yang namanya pensiun dari menuntut ilmu. Tidak ada namanya selesai menuntut ilmu, nggak ada. Ya. Sealim apapun orang itu, bagaimanapun, bagaimanapun banyaknya ilmu yang dia dapatkan, itu hanya setetes dari air yang ada di lautan. Ilmu Allah sangat bah, banyak dan sangat luas. Ya. Allah a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya ya mengangkat musibah ini sehingga kita bisa sama-sama menuntut ilmu agama, langsung offline ya berhadapan.